Tema yang kita angkat adalah berkaitan tentang akhlakul karimah dalam dakwah. Ketika kita berdakwah hendaknya dakwah itu dibangun di atas akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Dikarenakan uswah kita, contoh kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak dengan akhlak yang sangat besar. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya engkau wahai Rasul Adalah seorang yang berada di, di atas akhlak yang besar Akhlaknya Nabi SAW Kepribadian beliau Tindak tanduk beliau Sopan santun beliau adalah uswah Contoh bagi kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Allah katsira sungguh telah ada bagi kalian contoh yang terbaik pada diri Nabi alaihi salatu wasalam bagi siapa di antara kalian yang menginginkan ridha Allah menginginkan kenikmatan di akhirat dan menginginkan beribadah kepada Allah dalam jumlah yang besar. Rasulullah SAW adalah seorang dai yang menjadi panutan kita dalam dakwah. Beliau mengajarkan berbagai macam ilmu yang itu semuanya adalah adab dan akhlak. Sebutkan dalam setengah pun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda innama bu'istu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya tak lain aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Saking hadis menikah kaum muslimin dipun pendet setengah pelajaran, katah pelajaran pun diantara ini pun bahwa ajaran Nabi saking awal dumugi akhir menika adalah berkaitan tentang sopan santun adab-adab akhlak yang mulia semuanya tauhid menikongih akhlak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Nabi taat kepada Rasul niku adab akhlak santun kalian tiang sepah atau sinten kemauan menika niku nggih adab lan akhlak dados sedaya ajaranipun Nabi alaihi salatu wasalam saking adum gizat pun dikatakan seperti itu adalah berkaitan dengan akhlakul karimah pendidikan kesopanan kesantunan adab budi pekerti ingkang sae Di antaranya pun contoh hadis Nabi alaihissalatu wassalam saking Abu Dharlan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan budi pekerti dalam setengah pun hadis contoh pun ucapan Nabi Ittaqillaha haitsuma kunta wa abbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha Wahalikin nasabi hulukin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di manapun engkau berada. Sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan akan menghapus amalan kejelekan yang telah lalu. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik hadis menikahi kaum muslimin adalah contoh Islam mengajarkan kulo panjenengan sedaya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang rupini pun takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Niki adab kulo panjenengan sedaya sebagai hamba kepada sang khalik bertakwa teng di papan lan kapan kemauan menjalankan perintah-perintah pun Allah lan ninggalakan larangan pun niku kapan sepanjang hidup teng di papan kapan pun kemauan menikah adab-adab kita kepada Allah azza wa Jalla Takwa menikahi kaum muslimin kalimat ittaqillaha haitsuma kunta bertakwa langkau kepada Allah dimanapun kau berada menikah mencakup ugi akhlak kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam amargi mutun mungkin kalau panjenengan menikah sakit melampai ketaatan ketakwaan kecuali dengan mentati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab kula panjenengan sebagai umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih taat. Mong kula panjenengan sampun bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Adab lan sopan santunipun adalah taat. Nah, ketika kula panjenengan taat kepada Rasul niku berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallaha. Barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Ketatan kepada Allah menikah mboten mungkin terwujud kecuali kita mentaati Rasulipun. Adab lan santun kita kepada Allah menikah dengan diwujudkan taat kalian utusanipun. Kesebat dalam setengah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang niki contoh kemawon kita sebut dengan cepat. Ingkang nomor kali wa addi sayyatul hasanata tamhuha. Sertakanlah amalan kebaikan, amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan setelahnya akan menghapus dosa yang telah lalu. Disebutkan oleh Syekh Ibn Thaymin, menikah termasuk contoh adab-adab kalau panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pun manusia niku mesti gada salah jatuh pada salah, berbuat maksiat. Nah, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika jatuh pada sebuah penentangan, penyelisihan atau kemaksiatan menikah dan dan cepat-cepat melampai kesayangan mengerjakan kebaikan mentati Allah Subhanahu wa taala supados kesalahan ingkang mangken iki menika dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Nek monten setunggal tiang ingkang bermaksiat ning maksiat maleh maksiat maleh maksiat maleh. Menika berarti mboten beradab. Mboten santun kalian Allah Subhanahu wa taala. Ahlakipun rusak. Allah yang kau nyiptakan kok ditantang. Allah yang kau nyiptakan jenengan kok malah ditentang, dilawan. Lah ada teng pundi? Tidak santun, tidak adab. Bahasa lain pun ngapunten nggih, kurang ajar niku. Ora sopan, durhaka. Karena itu diperintahkan manusia tidak mungkin tidak berdosa menungsang ya Pak. Kullu bani Adam khata semua anak manusia pasti punya salah. Tetapi adabipun pun kepada Allah adalah ketika jatuh pada satu kesalahan segera beristighfar, bertobat, minta maaf kepada Allah, nyuwun ngapura kepada Allah azza wajal. Niku adabipun pun. Supados dipun ampuni lan dihapus dosa ingkang sampun kepengker kini. Yang ketiga Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlak langkau kepada manusia dengan akhlak yang benar. Akhlak yang baik. Hadirin yang mengatakan seorang dai yang menyeru ingkang ngajak menungsa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala menikah harus menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Amargina ini pun mengajak ngajak menikah enggak pun kalian suaringkan kasar kotor celaan makian niku sinten kang pur mirengaken Pak Butuh nonton, deleng wongnya bis jeleh Pak ngerti jeleh nggih Bapak maling kok ngaji lah jelek banget omongannya kotor, elek, boten santun, boten simpatik manusia niku. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wakdal ngutus para dai dai ini pun ke negeri-negeri seberang maka di antara pun adalah yasira wala tu'asira, basyira wala tu'nafira. tatawa'a wala takhtalifa menika nasihat nabi ingkang dipun paringaken kepada dua sahabat ipun ingkang dipun utus kagem berdakwah ke negeri Yaman ingkang nami pun Mu'ad ibn Jabal lan Abu Musa al-Ashari Nabi maringi ujangan yassira wala tu'asira Bikinlah segala sesuatu itu mudah dan jangan engkau bikin sulit. Dai menika gampangan Pak. Gampangan gampangan dalam segala hal selama itu hal yang baik bukan hal yang buruk, yang positif bukan negatif, tidak melanggar syariat niku gampangan. Entengan Mboten damel sulit lan susah. Wa basyira basyira tunafira. Berikan kabar gembira kepada umat dan janganlah kalian melarikan orang dari dakwah. Pripun pun umat menika remen lan seneng simpatik dengan dakwah Nabi alaihi wasallam dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam dengan tutur kata ingkang sae bahasa ingkang santun adab asor tata kerama ahlakul karimah diharapkan menungsa manusia menika remen seneng tentrem simpatik dan dengan itu akan menerima dakwah yang kita bawa Allah Subhanahu wa taala contohnya pun memerintahkan kepada dua nabi ini pun Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun idhaba ila Fir'aun innahu toha pergilah kalian berdua kepada Fir'aun sesungguhnya Fir'aun adalah manusia yang melampaui batas fakula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ucapkanlah kepada Firaun ucapan yang lain yang lembut dalam rangka supaya apa dengan upaya kelembutan tadi diharapkan Firaun yatadhakkaru mengingat tentang dirinya bahwa dia adalah abdun hamba yang lemah yang butuh kepada sang penciptanya Hamba yang tidak bisa berbuat apapun dipun ingatakan. Dipun ingatakan agar ingat bahwa nanti di akhirat akan ada pertanggungjawaban, akan ada hisab, ampun macam-macam tentang dunia. KBKB ku dipun catat. Niku dipun ingatakan dengan santun, dengan saya tutur kata yang indah, yang bagus, yang urut pembahasan ini pun ilmiah. Lalu Mugi-mugi mohon dengan itu ya tadzakkar. Ingat. Wa yahsya au yahsya atau muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, menika sebagian dari ajaran-ajaran Islam ketika seorang mendakwahkan Islam. Walaupun kepada orang yang kafir tetap dijaga kesopanan, kesantunan, tutur kata yang baik. No malih kepada umat Islam yang mereka adalah saudara kita seagama al-muslim ahul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya seorang muslim yang lain. No malih kalian keluarga harus betul-betul santun supados nopo pak diharapaken keluarga kula panjenengan menika tumut mengikuti sunnah kadang kala ingkang wonten kedadosan niku kewalikanipun dados mungsuh malah kadang kala wong tuane dewek niku panjenengan alhamdulillah saya ananging sing jenenge wong tua nggih Pak wong tua ngerti cilikmu malah ngerti lahirmu malah aja macem-macem kowe aku ramane diceramai lah dengan cara yang lain dengan kalimat yang santun supados yang menikah tertarik dengan dakwah sunnah tidak dengan ucapan maka dengan kondisi sikap dan tindak tanduk amar dakwah menika wonten kalih dakwatul bil qaul wa dakwatul bil hal dakwah dengan ucapan kados dene ceramah khutbah penyampaian ilmu napa ingkang nomor kalih dakwah dengan sikap kadangkala manusia niku didakwahi dengan ucapan Mboten gelem, Pak. Lah, orang gelem lah. Ora doyan, orang seneng. Tetapi begitu kita bersikap dengan santun, baik, lama kelamaan niku remen. Dia bocah bahasa ngaji kok ahlaknya main ya. Bahasa ngaji gelem nyapu. nih boro-boro pak nyekel sapu. Kelayaban ki bocah bahasa ngaji kok rajin sholat niku dipun nilai lambat laun walaupun setahun rong tahun lima tahun yang sepah niku luluh senang simpatik ki bocah soleh alhamdulillah akhirnya pun tumut ngaji dengan sarana ahlakul karimah dalam bergaul Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berakhlak menikahi kaum muslimin adalah kepribadian seorang mukmin. Sanes para dai tekel kemauan, bukan para ustadznya saja. Tetapi kita semuanya. Karena semua kita membawa beban dakwah di pundak kita masing-masing kanan kiri kita melihat sikap kita. Saudara-saudara kita, kakak adik kita, Mbak Yu, atau paman, bibi, keponakan itu melihat. Setelah kita taklim, bagaimana sikap kita? Ini punya tontonan Pak, atau si pun nggak perhatian. Nek kula panjenengan saya beradab dengan adab ingkang mulia. Mugi-mugi mawon keluarga menikah seneng lan simpatik. Tak ken kue ngaji nang dijane main temen. Nah, tumut monggo akan Pak. Masya Allah, tumut ngaji. Awalipun saking melihat tingkah dan sikap kita dengan baik. hadir mereka berakhlak, beradab menikah sanes perkawis basa basi lamis lambet tok nang buri tau nang arta iya nang buri elek niku mboten Pak adab menika kepribadian seorang mukmin Nabi kan nyebutaken menika dalam setengah bin hadis akmalul mukminnya imanan ahsanuhum khuluqan tiang mukmin ingkang paling sempurna imanipun orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik ahlaknya yang paling baik ahlaknya dan niku pripun Pak Nabi ngai mengkaitkan setiap iman seorang kuat tercermin pada akhlaknya. Tambah sempurna imani pun, tambah saya akhlak pun. Hadir melainkan dikarenakan panjang dengan menekot yang ingkang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Saya berikan contoh akhlak kaitannya pun dengan iman ini sangat erat Nabi nyebutakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ini pun sekedar contoh falyakul khairan aw liyasmut saya ambil kalimat ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir artosipun iman Yakin Allah menikam maha mendengar. Di antara bentuk imanan kepada Allah kita meyakini Allah maha mendengar. Mendengar nopo kemauan ingkang dipun ucapakan Ucapan ingkang seru Allah nggih Sing lirih nggih Sing tersembunyi teng ati juga terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala wa in tajhar lahu bil qaul fa kalau engkau mengeraskan suaramu Allah Maha mendengar atau engkau lirihkan suaramu berbisik-bisik Allah Maha mendengar dan demikian pula wa'afa. yang lebih tersembunyi yaitu yang terbesit di dalam dada niku Allah Subhanahu wa taala mendengar Ketika kita meyakini ini, tentunya berucap yang baik, nek boten saged meneng. Amargi nopo? Dirungokaken niku, diawasi niku, dicatat niku, Pak. Ma yalfidu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang terucap oleh lisan kita kecuali ada malaikat rakib dan atid inna alaikum lahafidhin kiraman katibin menungsa menikah disebutkan Syekh Salah Fauzan setiap kita memiliki malaikat-malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita. Ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, yang sebelah kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat kejelekan. Kita beriman, yakin kalian perkawis menikah. Amargi ah, menikah mboten wantun pak mengucapkan kalimat ingkang elek. Nabi mengatakan, Faliyakul khairan." Ucapkanlah kalimat ingkang santun, ingkang sae, kalimat-kalimat yang beribadah, kalimat-kalimat yang ahlakul karimah, kalau tidak bisa, menang. menang Aja ngomong baik. Teng pengen ngomong baik, lah aku kan sik ngajar nih Pak. Ngomong pengen ngapuran nih. Jadi kon menang ngomong baik, lah niki kan ngomong sing saya. Fal khairan aw Hadirin kaum semin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita beriman dengan yaumul akhir yakin wonten yaumul akhir teng rika wonten hisab wonten mizan wonten surga wonten neraka menika erat pun dengan ucapan lan kata-kata tindak tanduk lo panjenengan modal teng dunia karena itu berpikir lampai kesayan nopong lampai kejelekan yang ingkang beriman niku akan menjaga sopan santun amargi napa nek damel sulaya damel kejelekan menika minjing teng akhirat mesti menuai penyesalan menuai siksaan mempertanggungjawabkan perbuatan kejelekan kejelekanipun. Lah amargi kula panjenengan yakin ingkang kados menika mendadosaken akhlak ingkang sae. Ajawani wanilah wong tua. Amargi napa? Wong tua niku nyebabaken surga lan neraka. Ngatos atos. Al walidu awsatu babil jannah. Faman syafah fad, wa man syafah dhayyi. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Siapa yang memimpinkan surga, maka jaga orang tuanya, dijaga perasaan pun, dijaga uh, eh, kesenangan pun, dijaga abun ngatos dipun larani atini pun sikap ingkang sae santun terhadap orang tua berbakti kepada orang tua niku sebagai saran mendapatkan jannah ning nek boten purun surga nggih monggo kata Nabi sia-siakan aja orang tuanya niku nyebabaken teng neraka Kula panjenengan menikah, gadah keyakinan menika. Amargi kula panjenengan yakin dengan itu semuanya tidak berani berbuat sesuatu yang mungkar. Yakin apapun yang kita lakukan teng alam dunia menika imbasipun benjing teng akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. beberapa riwayat ingkang pun dengan akhlakul karimah Nabi alaihi wasallam nyebutaken dalam setengah ibn hadis ingkang disahihkan Syekh Al-Albani inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumil qiyamati ahsanukum khulukan, ahasinukum ahlakon Nabi nyebutakan tentang setengah lepas hadis mereka, inna sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku besok di akhirat. Tiang ingkang paling dipun tersenani dening Nabi, tiang ingkang paling caket panggonanipun benjing teng surga. Di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling baik akhlakipun. Orang ingkang santun akhlakipun yang tersantun yang terbaik akhlakipun maka dia akan menjadi orang yang paling dekat denganku kelak nanti di umul kiamah yakni fil jannah dan paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dorongan ini pun ahlak niku napa Pak? Iman mangke niki. Iman. amar menika kaum muslimin Iman menikolah yang merubah manusia. Biyen pun ngaji, omongan pun beluak. Ngertos beluak, Pak? Hmm. kotor, kasar, jerit-jerit, bengok-bengok. Begitu mengenal ilmu, mengenal sunnah, berubah sedikit demi sedikit. Amargi iman menikah meningkat diiringi dengan perbaikan kepribadian. Niku. Bien perbuatan pun meresahkan masyarakat bedes pun, nggih ngertos bedes preman desa niku tukang malak nah, jeluk duit mau nang pasar ngapa engko punya cara nginum-nginum hmm, bedes menika kaum muslimin ahlak ingkang jelek menika berubah Kenapa berubah? Karena sudah menjadi konsekuensi seorang yang beriman. Nabi alaihissalatu wassalam kang maringi periksa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah setunggal tiang menika boten beriman demi Allah orang ini tidak beriman demi Allah orang ini tidak beriman ping tiga kilam man ya Rasulullah ditanyakan siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah alladzi la ya'munu jaru bawaikahu yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Niku wakdal sederenge pun ngaji, sederenge pun gada iman, ahlaknya bejat. Wong niku wedi. sana wedi mergane gede dur, kuat, Mbok. Wedi nu eleke, Pak. Wedi eleke. Omane kotor, perbuatannya pun kados niku, tukang mabok, senenge nantang-nantang wong. Reseh niku wakdal dereng ngertos ilmu agami. Begitu taklim timbul iman nek kula panjenengan betul-betul beriman boten wantun Pak damel reseh boten wantun damel ribut damel teror menghilangkan rasa aman betul nonton amargi kaitan kaitanipun erat dengan akhirat ittaqu zulma fina zulma zulumati yaumil qiyamah takutlah dari berbuat kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan besok di akhirat akhlak cerminan dari iman setiap kita bertambah ilmu bertambah iman bertambah baik akhlak kita akhlak kepada Allah semakin taat akhlak kepada Rasul semakin taat akhlak kepada orang tua semakin berbakti akhlak kepada sesama semakin menjaga ucapan menjaga sikap dan tindak tanduk semakin bertambah iman semakin baik lan menikah menduduki mendatosakan sebab lo panjenengan Dados tiang ingkang paling dipun tresnani dening Nabi lan paling caket benjing teng akhirat panggonanipun fil jannatil firdaus di surga firdaus disebutakan dalam hadis pun Nabi sallallahu salatu wasallam nyebutakan tiang ingkang paling sae yang ingkang paling saya inna min hiyarikum sesunya orang yang paling baik diantara kalian ahsanukum hulukan yaitu orang yang paling baik akhlaknya Hadirin kaum muslimin kalau panjenengan dalam kehidupan sehari-hari membawa nama dakwah. Di masyarakat orang melihat tingkah laku kita, tindak tanduk kita, sikap kita. Dengan kita berakhlakul karimah, cerminan sebagai seorang pengikut Nabi salatu wasalam. Maka diharapkan dengan itu umat akan mencontoh dan mengikuti jejak langkah kita. Nabi Alaihissalatu Wassalam waktu kesangi pun praktek ahlakul karimah, masya Allah. Kata sedene Nabi Wakdal menjumpai seorang badui ingkang nopo pak badui kencing Kencing niku bahasa Jawane apa? Pipis. Pipis nang masjid. Pipis nang masjid kok kurang ajar banget niku nggih. Anu, Kedai akan niku enggak eh, nonton jenengan sini ki. Pipis nang masjid oh digebugi ngumpul jenang Amargi napa jenengan sanes badui. Wis ngerti najis nang kene pipise domai Pak. Lah menika kaum muslimin Nabi sallallahu wasallam menyikapi setunggal tiang ingkang jahil dereng ngertos ilmu, dereng ngertos sunnah, awamun nas bahkan badui, tiang pedalaman ingkang kirang pengetahuanipun. Niku mboten langsung didomai, dicerca, dielek-elekaken, di mboten, Pak. Walaupun piyambaki pun damel sesuatu yang buatan saya Pipis tang masjid. Bala Arabiyun fi janibil masjid. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan satu hari ada seorang badui kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat ingkang meruhniku langsung kepengin dipun apa? Mencegah. Eh, aja. Nah, kalau panjenengan kados niku, Pak. Eh. Kepenginnya domai, wong niku perbuatan elek ya. Nabi paham kewong badui. Nek dikasari, didomai ku malam mlayu wedi akhirnya pipi setan budi-budi. Tesi mantur melayu melayu Pak. Akhirnya pun bahasa Jawa nek guder ngerti guder, Pak? gupak nek niku teng kandang kandang kebo gupak teng budi mawon niku bahaya niku malah justru madorat kalian masjid angel dipun bersihaken Nabi melarang da'u biarkan dia sampai selesai kencing dipanggil ke hadapan Nabi alaihi wasallam Nabi maringi ngertos ilmu pun inna hadhil masjid la yasluhu fiha من البول أو القدر وإنما فيها للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال بالصلاة والسلام Nabi maringi ilmu maringi pengertosan akhlak yang baik masjid ini tidak boleh untuk kencing atau kotoran yang lain masjid itu tempat untuk sholat zikir ibadah baca Quran bagi menikos nyaman, senang, tenang hati ini pun. Dengan Nabi Alaihissalatu Wasallam, nggak boten domai, boten digentak-gentak. Dalam keadaan piyambake pun wah aku salah ke, arti kapakna, pasrah bae lah. Al ah, kapakna gengko wis wedi Pak. Nek tiang pun wedi ampun dilanjutakan. Kula panjenengan gada santri ini harus kerasa aku salah, diundang mengkantor. Namun kau salah pun wedi, kon dadak digentak-gentak genopo Jenengan salah. Nasihati, kasihkan ilmu, mudah-mudahan bertobat. Mudah-mudahan memperbaiki. Amu digebuki kalian garan sapu plak plok plak plok. Anak siapa sih? Dengan bahasa yang santun, pendidikan ahlakul karimah sang badui menikah memuji Nabi alaihissalatu wassalam dengan sebuah doa yang terkenal Allahumma arhamni wa muhammadan wala tanhamni ma'ana ahadan ya Allah sayangi aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kau sayangi yang lainnya Jangan kau sayangi yang lainnya, yang lainnya sinten Pak? Para sobat tinggal makin kita menopo Pak? Pak bukan mboten onar Pak. Mandan kesuh-kesuh. Nah, emosi, emosi. Emosi. mergani pun wonten tiang nguyuh nang masjidnya mboten patut Pak. Lumrah kemauan, tetapi wa masya Allah sikap Nabi begitu lembut dan halus. Nabi Alaihi wasallam contoh sanesipun dalam kehidupanipun niku sangat lemah lembut. contoh Contohipun naik kaum muslimin dipun sebutakan dalam setengah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan mauran Nabi bimuratin inda kabrin Nabi menikah kalian rombongan melintasi kuburan wonten ibu-ibu teng kuburan menika sauk nangis-nangis amargi napa larenipun tembe mawon pecah piyambakipun di dekat kuburan anaknya nangis-nangis tabki inda qabrin menika kaum muslimin pelanggaran syariat tetapi akhlak Nabi alaihi wasallam mengingatkan ittaqillah wasbiri takutlah engkau kepada Allah wahai sang ibu dan bersabarlah terhadap musibah nasihat dengan baik karena yang diharapkan tiangkang dipun nasihati menikah nampi nasihat lan merubah sikap ingkang elek dados saya kan kata sedikit pagi hmm. nasihat menikah iradatul khair lil ghair. Nasihat menika pengertosanipun iradatul khair lil ghair. Keinginan kebaikan untuk orang lain. terus nek nasihati tiang niku pripun carane pun tiang menikah dados sae. Dengan empat mata sembunyi-sembunyi lirih-lirih pripun carane pun tiang menika nampi Pengkang dipun baki pun dados sae amun ngantos pun nasihat bentak-bentak ngomongnya seru-seru Nopo malet tong khutbah Jumat Niko takyir, niku mengumbar kejelekan orang bukan nasihat ingkang badai itu pun tapi nopo pak piyambak ipun malah merat ngertos merat pak luasan gawe lah isin wis kadung dadak diomong-omong nah niku boten ditampi pun malah kesuh jengkel pun boten sakit nampi amargi salah dalam sikap menasihati nah Nabi Rasulullah SAW menikah Nasihati ibu menikah. Ittaqillah wasbiri. Takutlah engkau wahai ibu kepada Allah dan bersabarlah. Kalau panjenengan mengertosi hukum niyahah haram Pak. jurin jurit nangis-nangis. Niku pegal tertimpa musibah kematian. Niku niyahah. termasuk dosa besar. Nah, sang ibu menikah eko muslimin Puten mengerti nek menikah Rasul. Sang ibu menikah nge sahabiah. Mukminah menikah menika piyambakipun sahabiah. Puten mengenali nek piyambakipun mangke niki nabi. Begitu rombongan menikah pun berjalan radi tebih dipun paring ngertos. Ini hadan nabi orang tadi adalah nabi. Kaget sang ibu menika. Dangdang cepet-cepet nyuwun ngapura, dangdang cepet-cepet datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wekdal menika mboten wonten tiyang kang jaga tang leb tang pintunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam tajid bawabin faqalat inni lam a'rifka Ibu itu mengatakan, "Wahai Nabi, saya tidak mengenali kalau itu adalah engkau." Hadirin makan, sang ibu menikahi kaum muslimin di saat sedang nangis menikah sedih dinasihatikan sabar Ini pun jawab enteng banget ilaika anni fa inna kalam tusabi musabati lu ngaku ana oh sabar sabar Orang kena musibah yang ngomong sabar-sabar. Orang rasa kena. Orang rasa kena. Nabi kok dikados niku kaken, Pak. Nek jenengan si dedi Nabi jengkel model. Alhamdulillah mboten jenengan panjenengan. Nabi ini tuh mboten jengkel. Walaupun di, seperti itu akan niki lagi terkena musibah, dia terbawa perasaan sedih, piyambaki pun boten kenal nenek Nabi, ya sepatut telah. Engkau diomongi maning. Maka Nabi mengatakan dengan nasihat, mas sabru inda sematid ula. Sesungguhnya tak lain, sabar itu adalah dimulai dari semenjak awal benturan musibah menimpa. Sabar menikah dipun tuntut dari awal mula. Niku tuntutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wa kaum muslimin, Nabi niki pun jam 6 nggih. Nek niki jam 6. Nah niku jam 5 langkung 55. Sing dipeleni pundi niki? Kurang 5 menit nopo pas? Limang menit maling ya. Ya, menit maling. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi menikot yang sepah. Umuran kawan dosa dadas rasul. Nanging wae kaum muslimin piyambakipun sangat rahmah kalian lare-lare. Anak kecil Masya Allah. Contoh nih punya kaum muslimin. Perihal mengajarkan ilmu kepada anak. Kadang kalau kalau panjenengan menikah terus yang sepah kurang sabar. Bocah diomongi kepe maning kepe maning jengkel. Omongan ora pasah tangan temandang gebuk nanti kan tangannya lara lah bocah kayak ngapa? Orang marem jikot garan sapu. Melas temen bocah. Nabi Wasallam melihat umamane pun nonton kesalahan, um jeneng lareng nggih. Mulare, bocah bodone hurung pecah. Dereng ngertos salah. Disikapi dengan baik. Kata sini wakil menikah Nabi acara makan bersama satu nampan dengan para sahabat. Untuk setunggal lari, robibnya beliau anak kawan istri ini pun menikah lenggah di pangkuan Nabi alaihissalatu wassalam. Wekdal makan menikah lare niki pun tangannya pun mencacak beriku nyelonong nyelonong sana sebagiannya dicek dipendek wong ayam sandingi wong kaya dijikot ayam melas temen ki bagiannya kaya dijikot ngisi-ngisina temen niki sare eh, saru mboten Pak saru wong tua ya saru nek laring ya saru Pak tetep dipuningetaken tetap dipuningetaken ampun jenengan malah numpang anget ige bener ke jikot ngene <laughs> nggo ramane lho ya ramane sing bajuk niku berarti Pak Hadirin maka Nabi alaihi salatu wasallam maringi ilmu nipun dipun didik diikanipun wonten tiga ringan enteng boten katan, samillah wa yulam kalau mau makan ucapkan bismillah. Niku paling pokok. Amar ginek boten bismillah, syaitan tumut mangan. Wakul biaminik makanlah dengan tangan kananmu. Amar ginek mangan kalian tangan kiwe, niku setan. Inna syaitan kan yakul bisimali. Wakul mimayalik. Dan makanlah yang terdekat. Jangan tangan ke sana-sana. Wis dicak-cak-cak-cak kan orang kepenak dikupak, panganan dicak-cak. Makan yang terdekat. Nasihat niku simpel, pendek, penuh kasih sayang. Masya Allah, diharapkan dengan itu sang anak sadar dan meninggalkan yang jelek. Hadirin Lare menikah mboten dijorakan Pak. Lah bocah iki menjorna. Mboten. Niku salah. Bocah salah niku amargi mboten ngertos niku salah. Contoh pun Al Hasan wekdal menikah makan buah kurma. Di saat Nabi gendong Al Hasan wonten tiangkang maringi buah kurma tetapi sodakoh maka Rasul membaginya sampai habis. Amargi pun kalian keluarganipun tenang sal makan dari sotako. Begitu selesai ternyata di mulutnya Hasan ada sesuatu. Ki bocah ding ngiler oge apa-apa lang. Tiliki bayar Pak, betul nonton kurma. Halal apa nonton kurma Pak? Halal. Halal enak, legi. Tetapi Hasan menikah ahlul bait. Haram, tenang sal Niku sodakohan. Maka Rasul dengan rahmahnya mengatakan kihih irmi biha. Hei, keluarkan, keluarkan. Dibuang, dibuang. tok gue, letak kena. Kenapa? Karena itu tidak boleh dimakan karena sodako Ini bocah bodohnya urung pecah pak. Wong legi ditok nangi gelem menggulakan enak untuk nong semono montemi akhirnya pun Nabi mengambil tindakan subados lari niki mboten jatuh pada maksiat tetap dengan rahmah Nabi lebetakan jari ini pun dipendet buah kurma menika tumrape lareng nggih kecewa. kecewa tetapi itu yang terbaik Pak aji dicurcurna, curcurna jur mlebu neraka gara-gara ramane Ngaku sayang-sayang po, sayang pripun, oh nyebabakan neraka sayang. Hadirin menakan ahlakul karimaniku sangat luas sekali contoh contohipun. Napa males seorang dai mengajak maka dia harus memiliki ahlakul karimah apalagi itu adalah sebagai tanda dia mengamalkan ilmunya ngan ampun ngantos dados dai jarkoni ngertos jarkoni Pak ngajar tapi ora lakoni nggih nggih diomongi wong laku kowe ngomong tok dialekna mboten Pak dialek-elek jarkoni lah prosa ngomong mani diperbaiki disit awakmu dadak ngomongi wong liya kabeh elek la haula wala quwwata illa billah dai menika harus mengamalkan ilmunya kan itu adalah tanggung jawabnya dia di hadapan Allah Azza wa Jalla.